Al-hadits ats-tsamin wa-tsamanun ba'da al-mi'ah. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك الحديث الثامن والثمانون بعد المئة حديث yang ke-188 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya meridai Abdullah dan juga ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib Sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam putra paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib Beliau adalah salah seorang sahabat muda yang mendapatkan kesempatan untuk berfatwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sementara sahabat-sahabat dari kalangan tua masih banyak yang hidup. Beliau dikenal dengan Al-Bahr, lautan dalam hal ilmu. Terkhusus terkait dengan ilmu tafsir. Qala beliau berkata, Ja'a rajulun telah datang seorang lelaki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala seraya ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu syahrin dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan." Afa'abdihi anha. Apakah aku membayarkan puasa tersebut untuknya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ala ummi lau kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha?" jika ibumu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya? Qala na'am. Lelaki itu pun berkata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Maka hutang tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayarkan. Wa fi riwayatin dari dalam riwayat lain ja'at imra'atun telah datang seorang wanita ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa alaiha sawmu nadrin Dan dia mempunyai tanggungan puasa nazar. Afa asumu anha, apakah aku membayarkan tanggungan puasa nazar untuknya? Qala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afara'aiti law kana ala ummu law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Bagaimanakah menurutmu jika ibumu mempunyai hutang lalu engkau membayarnya apakah yang demikian itu Akana yuaddi dzalika anha? Apakah yang demikian itu telah terbayarkan atas namanya? Qalat na'am. Wanita itu pun mengatakan ya. Qala fasumi an ummiki. Maka berpuasalah engkau untuk ibumu. Ikhwani fiddin din rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini Sesungguhnya kandungannya sedikit banyak telah terbahas di dalam pembahasan hadis sebelumnya. Hadis yang ke-187. Di mana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini termasuk sebuah hadis yang dijadikan dasar oleh dua kelompok dari kalangan para ulama. Yang pertama, kelompok yang menyatakan bahwasanya saum atau puasa yang bisa untuk dibayarkan oleh ahli waris atas nama keluarga atau seorang yang meninggal dunia adalah khusus saum nazar saja, tanggungan puasa nazar saja. Demikian pula hadis ini juga dijadikan dasar oleh kelompok para ulama yang menyatakan bahwasanya tanggungan puasa yang bisa dibayarkan oleh ahli waris untuk si mayit adalah mencakup puasa atau saum nazar dan juga mencakup saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah saum Ramadan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bila kita melihat dan mencermati hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini dengan dua riwayat yang ada maka nampak sekali bahwa hadis yang sedang kita pelajari ini mengandung dua kejadian. Kejadian yang pertama kedatangan seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwasanya ibunya telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Kemudian ia meminta fatwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah tanggungan puasa sebulan itu dibayar dibayarkan ataukah tidak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya untuk membayar tanggungan saum ibunya tersebut. Sedangkan riwayat yang kedua menjelaskan tentang kedatangan seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menceritakan tentang kematian ibunya yang mempunyai tanggungan puasa. Namun tanggungan puasa di sini adalah puasa nazar atau som nazar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan bimbingan untuk membayarkan tanggungan saum nadar tersebut. Sehingga sebagaimana yang telah kita ketahui dari beberapa pendapat yang telah dibahas terkait dengan hadis yang ke-187 maka hadis ini berada pada kandungannya masing-masing yang pertama menjelaskan bahwasanya tanggungan saum wajib dalam hal ini saum Ramadan bisa dibayarkan oleh ahli waris si mayit. Kemudian yang kedua, tanggungan saum nazar juga bisa dibayarkan oleh ahli waris si mayit. Oleh karena itu, kesimpulan dari pembahasan hadis yang ke-188 ini bahwasanya seorang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan saum baik saum itu adalah saum nazar puasa tersebut adalah puasa nazar ataukah tanggungan saum tersebut adalah saum wajib dalam hal ini saum Ramadan maka bagi ahli warisnya untuk membayar tanggungan som ter tersebut.